Tuhani wa akhwatillah fillah Pada malam ini insyaallah kita akan membahas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Saya berikan judul Manhaj Ahlu Sunnah wa Jamaah tentang tazkiyah nufus. Karena adanya <clears throat> kelompok atau golongan yang mereka berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, akan tetapi bukan dengan cara yang sesuai dengan sunnah. Ada yang dia melakukan tazkiyatun nufus dengan bertapa atau dengan bersemedi atau dengan berjalan ke kubur-kubur tertentu yang mereka istilah mereka etikaf di kuburannya para wali atau yang lain ini semua cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat bahkan cara-cara yang muhdad itu juga ada <clears throat> yang mencari tempat-tempat tertentu yang dianggap bahwa tempat itu dapat membersihkan hati mereka. Jadi semuanya tidak sesuai dengan syariat. Karena saya jelaskan tentang manhaj al-sunnah dalam tazkiyatun nufus. Artinya Islam ini sudah sempurna. Sudah sempurna agama Islam ini. Semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan yang mendekatkan manusia ke surga yang sudah jelaskan. Seperti disebutkan dalam riwayat ma baqiya syai'un yuqarribu min al-jannati wa yuba'idu min an-nari illa waqad buyyina lakum. Tidak tertinggal satu pun yang dapat mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari api neraka mereka sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah jelas. Karena itu Allah berfirman, al yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Artinya sudah sempurna agama Islam ini. Tidak boleh orang membuat sesuatu yang baru. Tidak boleh membuat sesuatu ibadah atau cara atau manhaj atau tarekat untuk sampai kepada Allah tidak boleh kecuali dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam sudah sempurna dan Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan agama Islam ini sudah sempurna. Semua yang membawa kepada keselamatan itu Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa kepada kebinasaan Nabi juga sudah jelaskan. Kemudian juga tentang cara Tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia. Nabi juga sudah jelaskan. Bagaimana supaya hati kita ini bersih? Karena masalah tazkiyatun nufus merupakan masalah yang penting dalam Islam. Karena termasuk dari tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara tugas dakwah Nabi di samping mengajarkan Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu as-sunnah, Nabi juga berusaha bagaimana membersihkan hati manusia wa yuzakihim bagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukum al-kitab wa al hikmah wa yukanu min qabla fi dhalalin mubin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون dalam surah Al-Baqarah ayat 151 Kama rasulna fikum rasulan minkum sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian yatlu alaikum ayatina yang membacakan kepada kalian ayat kami wa yuzakkikum dan membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah dan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah berfirman laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياتنا ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164 Laqad manallahu 'alal mu'minin sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang mukmin idh ba'atha rasulah minan kusim anfusihim tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul minan kusim dari diri mereka yatlu alaihim ayatihi yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakihim dan mensucikan mereka membersihkan hati mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah yaitu as-sunnah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin dan suku mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dari kalangan orang-orang ummi Dan Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi yang tidak tahu tulis dan baca seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan suku mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesatuan yang nyata. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan bahwa di antara tugas Nabi Muhammad SAW yaitu tazkiyatun nufus. Di antara tugas Nabi Muhammad SAW tazkiyatun nufus membersihkan hati manusia. Sebab kalau hati ini baik akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati ini jelek jelek seluruh tubuhnya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an Nabi bersabda ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wahya al-qalbu Kata Nabi ketahuilah dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah sekumpal daging telah hati. Jadi akhwan bidin, azakumullah. Masalah mensucikan hati ini penting. Dan ini akan membedakan seorang mukmin dengan munafik hatinya. Bukan dirisannya bukan juga zahirnya, tapi hatinya. Orang munafik mereka mengatakan beriman, Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, mereka lah orang yang tidak beriman. Hatinya tidak beriman, tapi mulut mengatakan beriman. Kemudian orang-orang munafik juga sholat, puasa. Sholatnya mereka dengan malas-malasan. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا mereka orang-orang munafik sholat tapi sholatnya dengan ria sholatnya dengan malas ria dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit jadi orang-orang munafik mereka mengucapkan kalimat kalimat iman atau yang lainnya kemudian juga mengamalkan dengan anggota tubuhnya tapi hatinya tidak terima maka di sini menunjukkan bahwa hati ini bisa membedakan antara mukmin dengan munafik. Maka Nabi bersihkan hati manusia. Kalau hati ini baik, akan baik semuanya. Maka itu e, pembersihan hati itu sangat penting, terutama bagi tulabul ilm. Untuk seluruh kaum muslimin harus berusaha bagaimana membersihkan hati mereka. Tapi terutama untuk tulabul ilm para talibul ilm, penuntut ilmu dan berusaha bagaimana membersihkan hatinya. Banyak juga penyakit hati yang tidak disadari yang kemudian justru merusak dirinya, merusak amalnya, merusak agamanya. Seperti penyakit hati, ria. Penyakit hati. Ingin dipuji, ingin disanjung atau dia beramal karena mengharapkan sesuatu dari dunia. Iradatul insan bi'amali dunia. Seorang beramal tapi tujuan untuk dunia. Itu penyakit hati. Kibir, sombong, ujub, bangga, hasad, dengki, iri, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Dan ini adalah bersih. Bagaimana dia membersihkan hatinya? Jangankan kita Nabi saja berdoa kepada Allah agar dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad SAW yang bersih hatinya, yang sudah dicuci oleh malaikat dua kali.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 Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Nabi berdoa agar dibersihkan hatinya. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati. Anta wali Anta waliyuha maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Kemudian setelah kami berdoa, Allahumma inni as'aluka fa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yastajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih dan Muslim dan nah, hafalkan doa ini ada di buku ini kita Nufus dan juga ada di buku saya buku doa dan diri <clears throat> jadi Nabi aja mohon kepada Allah agar dibersihkan hatinya membutuhkan perjuangan dan kita berusaha bagaimana berjuang bagaimana supaya hati kita bersih banyak orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh atau yang lainnya tapi hatinya nggak bersih ada yang dia ria, ada yang dia pamer, ada yang ingin mendapatkan pujian dari manusia atau yang lainnya. Hati ini harus selamat hati kita. Sebab yang nanti kembali kepada Allah, yang Allah terima hati yang selamat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Harta dan dia bermanfaat dari kiamat nanti. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari bid'ah, hati yang bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi harus berusaha bagaimana kita membersihkan hati kita. Sekarang kita lihat tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati. Untuk melihat di halaman 5 ayatnya dan yang bawa musab Al-Qur'an yang bawa musab lihat di surah Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." surah Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kamu yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu As-Sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Anda melihat tentang kalimat wa yuzakikum membersihkan kamu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman di tafsir Kalamil al-Mannan Dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan wa Kalau yang bawa bukunya lihat di halaman 7. Maksudnya mensucikan kalian. Di antara tugas Nabi Muhammad di samping mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sunnah, wa membersihkan kalian, mensucikan kalian. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi rahimahullah rahmatan wasi'ah kata beliau, maksudnya mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW membersihkan mereka yaitu umat ini dari syirik kepada tauhid, dari riak kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabur sombong kepada tawadhu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling membenci, saling menjauhi dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi dan selain itu dari bentuk-bentuk pensucian jiwa. Saya akan jelaskan satu persatu ini. Di Nabi SAW kata Syekh Sa'di rahimahullah membersihkan hati manusia yang pertama dari syirik kepada tauhid. Makanya awal dakwah Nabi membersihkan manusia dari syirik. Jangankan untuk manusia Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hatinya Nabi. Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwahnya setelah turun surah Iqra kemudian setelah itu turun surah Al-Muzammil kemudian Allah kemudian surah Mudathir Surah Mudathir. Surah itu turun surah Mudathir. Allah berfirman, "Ya Yuhan Mudathir, qum fa'anzir Warabbaka rabbaka fakabbir wa fatahhir fahjur wa la tamnun rabbika fasbir." Tidak, seterusnya. Di situ ada kalimat wa thiyabaka fatahhir. Bajumu kamu bersihkan. Kalimat wa baka patahir bajumu kamu bersihkan. Itu maknanya dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Yang pertama maknanya wa thiyabaka ay wa qalbaka ay wa nafsaka. Hatimu kamu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari syirik. Nabi SAW disuruh untuk membersihkan hati, Wa nafsaka wa tahir. Meskipun nanti ini banyak artinya ya, Kenapa Mas Kalimat wafiyah atau tahir yang pertama bersihkan hati. Yang kedua bersihkan amal. Yang ketiga bersihkan akhlak dari akhlak yang jelek akhlak yang mulia. Ini mana wafiyat. Kemudian yang keempat, mana juga termasuk pakaian. Bersihkan pakaian. Kalau kamu mau sholat, pakaian harus bersih, nggak boleh kena najis. Itu syarat. Ketika dia mau sholat, di samping dia berwudu, maka pakaiannya harus bersih dari najis. Dan tempatnya juga harus bersih dari najis. Kemudian ada juga yang menafsirkan tentang watia kata fatahir diartikan oleh para mufassirin watia baka faqassir dan pakaianmu kamu potong gunting tidak boleh melebihi mata kaki. Itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'al Mutanzil dari akar para tabi'in. laki-laki itu nggak boleh pakainya melebihi mata kaki tidak boleh. Sebab melebihi mata kaki itu tempatnya di neraka. Ma'asfar min al-ka'bain min al-izari Itu untuk laki-laki, untuk perempuan dianjurkan untuk lebih dari mata kaki. Untuk perempuan dianjurkan bajunya melebihi mata kaki, tapi untuk laki-laki di atas mata kaki. Itu penafsiran para ulama tentang ayat itu. Kita kembali kepada pembahasan ayat ini. Jadi yang pertama Nabi membersihkan manusia dari syirik kepada tauhid. Dari syirik kepada tauhid. Jadi semua bentuk kesyirikan harus kita jauhkan. Keyakinan-keyakinan kita ya tentang apa saja keyakinan Muawiyah tentang Allah menafikan sifat Allah atau mengingkari sifat Allah atau mentawil sifat Allah atau menyamakan sifat Allah atau yang lainnya ini harus dibersihkan dari hati kita harus mengikuti pemahaman ahlu sunnah masalah kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah dan meyakini Allah Allahu Akbar Allah punya sifat-sifat yang sempurna dan Allah punya nama-nama yang indah kita wajib menetapkan semua sifat Allah nggak boleh kita mengingkari. Kemudian juga kita harus bersihkan keyakinan tentang bahwa wali-wali itu sebagai penghubung kepada Allah. Seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Bahwa wali-wali itu atau habib itu atau kiai itu punya hubungan yang kuat dengan Allah sehingga orang datang kepada mereka untuk tawassul. Ini harus dibersihkan Nggak boleh. Kita kalau berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, aku kabulkan. Hilangkan kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Juga i'tiqad, i'tiqad yang syirik itu harus dihilangkan semuanya. Khurafat-khurafat dan yang lainnya itu harus dibersihkan dari hati. Atau juga takut kepada selain Allah, kadang takut kepada bayang-bayang atau kepada ruh atau yang lainnya yang kadang-kadang membayangi orang ini harus dibersihkan. ya tempat syirik, keyakinan, keyakinan syirik harus dibersihkan dari hati manusia. Jadi dia harus juga tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Karena kadang-kadang juga orang ada punya etikot yang salah. Yang bisa syirik dan kufur. Cuma dia punya etikot kalau punya anak lebih dari dua nggak bisa makan nanti anaknya. Sehingga dibatasi dengan dua aja. Jadi nggak boleh. Justru Nabi menganjurkan banyak anak. Nabi yang menganjurkan dan aku akan berbangga dengan banyaknya umat kepada hari kiamat. Bukan dibatasi dengan dua. Kemudian intikot, kalau umpamanya saya nggak kerja di sini, saya nggak makan. Seolah-olah rezeki itu ada di sini aja. Di dunia lain nggak ada sudah. Ini intikot yang berbahaya. menyebutkan Allah dalam hal rezeki. Allah yang berikan rezeki. Di mana yang hidup Allah yang berikan rezeki. Jangankan kita binatang yang berikan rezeki lah Allah. Wa min dabatin fil ardi illa illa Allah yang rizquha. Tidak ada sebut binatang melata di muka bumi Allah yang tanggung rezekinya. Dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Jangan sampai membawa kepada kesyirikan. Bersihkan hati ini dari segala macam bentuk kesyirikan. I'tiqad atau keyakinan tentang harapan, tentang takut, tentang tawakal dan yang lainnya. Ini harus perhatikan. Tawakal kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang sudah diberikan kehidupan mewah rezeki dan segala macam kadang-kadang dia punya itu kuat kalau saya nggak di sini nggak bisa makan kalau saya nggak di sini saya nggak bisa sekolahkan anak kalau saya nggak di sini saya nggak bisa membantu orang tua saya syirik keyakinan seperti ini dia mengandalkan kalau tidak di tempat ini dia nggak dapat rezeki padahal di mana saja dia ada Allah akan berikan rezeki yang memberikan rezeki kepada Allah di tempat ini Allah juga berikan rezeki di dunia lain di Indonesia di mana saja dia ada tetap Allah beri rezeki harus dibersihkan ya i'tiqad ini kalau saya mau bahas lagi panjang ini tentang masalah kaitan dengan tawakal ini tawakal banyak orang yang tawakalnya kurang dalam hidupnya padahal kalau kita betul ikhtiar dan kita tawakal rezeki itu akan datang kepada kita akan datang kepada kita Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari diriwayatkan Imam dan yang lainnya law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa tarahu Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Dan harus yakin Allah berikan rezeki. Allah wa razzaq kuat quwwatil matin. Sesaat pun kita terus beribadah kepada Allah dengan tidak melalaikan kewajiban kita mencari nafkah untuk istri, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Allah tetap akan berikan rezeki terus kepada kita. Tapi luangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan rezeki kepada kita. Sampai dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya Nabi bersabda, "Ya ibadi, ya bani Adam, Ya bin Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa in lam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Hadisnya ada di buku ini ada. Kata Nabi SAW Allah berfirman, Wahai anak Adam, Dalam kamu luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku kata Allah. Luangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah. Aku akan cukupkan hatimu dengan kekayaan dan juga Allah akan menutup kefakiranmu. Ditutup kefakiran. Wa ilam taf'al kalau kamu tidak lakukan, malah tuyadai syukra, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan dengan kesibukan. Walam asudda faqra dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Kita harus yakin dengan yakin yakin bahwa Allah berikan rezeki di mana saja kita berada, Allah berikan rezeki kepada kita yang punya i'tiqad atau keyakinan kalau dia tidak kerja di tempat ini, tidak usaha ini, dia nggak akan makan. Dia nggak akan hidup. Dia akan susah. Nggak boleh. Harus dia i'tiqad bahwa Allah yang memberikan rezeki. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Bahwa dengan ibadah kepada Allah, Allah berrezeki rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم برزق ولا أريد منهم يدعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Tidak aku ciptakan jin dan manusia mengganggu beribadah kepada Aku tidak minta rezeki dari mereka. Aku nggak minta makan kata Allah. Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah yang maha kokoh dan maha kuat. Setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba, Allah memberikan rezeki dalam ibadah itu. Itu yakin, yakin yakinnya. Sampai dalam masalah sholat kita menyuruh istri kita sholat, anak kita sholat. Apa Allah perlu dengan sholat kita? Tidak. Yang perlu dengan sholat kita kita sendiri untuk memberikan ketenangan hati kita, untuk mendapatkan ganjaran, untuk mendapatkan pahala, untuk masukkan kita ke dalam surga dengan sholat itu. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Tapi Allah menyuruh kita sholat, istri kita sholat, anak kita sholat. Bukan berarti Allah butuh rezeki tidak. Allah tidak membutuhkan rezeki. Tetapi kita melakukan itu justru itu akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Maka Allah ketika menyebutkan tentang kita wajib menyuruh anak kita sholat, Wa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa Allah sebut dalam surah Taha perintahkan keluarga kamu untuk sholat wastabir 'alaiha sabar Suruh istri kamu, anak kamu sholat dan sabar. Kami tidak minta rezeki kepada kamu. Kami yang akan minta rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik dari orang takut. Selama kita ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki. Rezeki terus. Kita ini ibadah kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Selama ibadah itu ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Sambil yang lain lagi ibadah. harta masalah haji dan umrah kalau kita lakukan semata-mata karena Allah, akan mendatangkan rezeki, menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub Kata Nabi SAW, iringi haji dengan umrah. Setelah kita haji, ada rezeki lagi umrah. Ada rezeki lagi, haji lagi. Ada rezeki lagi, umrah lagi. Iringi haji umrah. Karena keduanya hanya umrah, akan menghapuskan dosa-dosa dan akan menghilangkan kefakiran. Sabda Rasulullah, as-sadiqul masduq. Gak mungkin Rasul dusta. Jadi kalau kita melakukan ibadah, Allah berikan kepada kita. Maka kita harus yakin dengan kita ibadah kepada Allah SWT, Allah akan memberikan kepada kita ketenangan hati kita, kebersihan hati, memberikan rezeki, memudahkan urusan dan yang lainnya. Tapi ibadah dengan ikhlas kepada Allah. Kita kembali kepada masalah syirik. Saya akan perluas ini masalah ini. Ya, sebenarnya kaitan dengan syirik ya, syirik yang berkaitan beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah itu harus bersihkan dari hati kita. I'tiqad, i'tiqad keyakinan harus bersihkan, kita harus mentauhidkan Allah SWT. Kemudian yang kedua, Nabi membersihkan hati manusia dari riya kepada ikhlas. Dari riya kepada ikhlas. Arti dalam kita ibadah kepada Allah nggak boleh riya. Ini penyakit ria ini. Karena orang ingin dilihat oleh orang lain, pamer pada orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Gak ada manfaatnya. Bahwa kita nih beribadah kepada Allah oleh perintahkan dan Allah yang mempunyai ganjaran dan pahala, Allah yang punya surga dan neraka. Manusia nggak punya apa-apa. Buat apa kita ceritakan amal kita kepada orang lain? Gak ada manfaatnya. Makanya itu Jangan sampai kita ria atau pamer ketika kita mengeluarkan sedekah, zakat, sholat, haji, umroh atau yang lainnya kita harus lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pria ini anda perhatikan bahwa ria ini sangat berbahaya. Bahkan amal-amal yang dilakukan oleh seseorang kalau dia ria nggak diterima oleh Allah. Dan ini Nabi paling takut kepada para sahabatnya ria. Ini sahabat khairuna sebaik-baik manusia. Nabi takut apalagi kepada kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Ria. Sesungguhnya yang paling aku takut sekalian yaitu syirik kecil yaitu ria. Nabi khawatir kita ini ria. Jadi kita harus ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Maka Nabi ajarkan sahabat untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas. Jadi jangan mengharapkan pujian dan juga mengharapkan dunia. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW membersihkan manusia, membersihkan hati manusia dari dusta kepada kejujuran. Dusta kepada kejujuran. Dusta ini kalau bintina Allah dosa besar. Karena itu nabi-nabi nggak -nabi pernah berdusta seumur hidupnya, semua nabi dan rasul. Lagi Rasulullah SAW nggak pernah dusta seumur hidupnya. Dusta atau bohong tidak boleh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, نبي صلى الله عليكم بصدقي فإن صدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian selalu jujur dan berkata benar karena jujur dan berkata benar itu akan membawa kepada kebaikan, kebaikan dan kebaikan-kebaikan akan membawa ke surga. Dan senantiasa seorang itu jujur dan berlaku benar, maka dia akan ditulis oleh Allah termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari dusta. karena dusta itu, bohong itu akan membawa kepada kejelekan dan kejahatan. Kejelekan dan kejahatan dan keburukan itu akan membawa ke neraka. Dan senantiasa seorang berdusta dan selalu berbohong, maka Allah tulis dia termasuk tukang bohong. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat untuk jujur, tidak boleh dusta. Maka sahabat-sahabat jujur, enggak pernah dusta. Makanya yang harus diajarkan kepada anak-anak itu harus jujur. Gak boleh bohong. Mata dia salah dia harus mengakui kesalahannya. Gak boleh dia bohong. Karena bohong gak ada manfaatnya sama sekali. Dusta tidak ada manfaat sama sekali. Yang ada jelas dosa. Selanjutnya, Nabi membersihkan diri dari khianat kepada amanah. Khianat yaitu ciri dari orang-orang munafik. Khianat. Maka Nabi mengajarkan untuk amanah. Arti amanah. Memegang amanah ini apa saja bentuknya? Umpamanya yang pertama tentang agama. Allah juga sebutkan bahwa agama ini adalah amanah. Inna aradna al-amanata al samawati wal ardi wal jibali فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحمل insan innahu kana ظلوما jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya nggak terima. Dan mereka takut kepada Allah. Dan amanah ini dipikulkan kepada manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahudah. Sangat zalim dan sangat bodoh. Dan itu ikhwan bintina, semula agama ini amanah. Makanya kita jaga agama ini dengan kita belajar memahaminya dengan benar menurut pemahaman salafus salih kita amalkan ini amanah agama kemudian juga istri itu amanah kita wajib mendidik dia mengajak dia ke surga ajarkan dia tentang Islam anak juga amanah ajarkan anak ini didik anak ini dengan syarat Islam sekolahkan di sekolah-sekolah Islam didik dia untuk agama supaya dia menjadi anak yang soleh ini amanah Pekerjaan kita amanah juga. Jadi diberikan amanah, laksanakan Kita umpamanya kerja dari pagi sampai sore, ya harus laksanakan amanah itu. Gak boleh kita khianat. Dan barang-barang yang ada di kantor itu amanah, gak boleh kita ambil. Ada sebuah bolpoin juga di kantor itu gak boleh kita ambil, kalau itu milik kantor gak boleh. Itu amanah. Atau orang titipkan uang kepada kita ini amanah, gak boleh khianat. Maka Nabi katakan amin. Hatta orang kafir menitikkan uang pada Nabi. Mereka memusuhi Nabi. Nabi nggak ambil sedikit pun juga. Bahkan Nabi diusir. Disuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda kembalikan barang-barang ini kepada orang-orang kafir waktu itu. Mereka titip kepada Nabi karena Nabi amanah, al-amin. Amin. Maka amanah. Orang muslim harus amanah, Enggak boleh khianat. Dan ciri orang munafik khianat. Maka Nabi bersabda, ciri-ciri munafik idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa ciri orang-orang munafik kalau berkata dusta kalau berjanji menyalahi janji kalau diberikan amanah khianat kalau dia di bertengkar mesti melewati batas ya tugas-tugas yang diberikan kepada kita ini amanah maka laksanakan dengan baik dan juga termasuk para dai, para doa dia sebagai dai yang diberikan oleh Allah sedikit ilmu dia harus sampaikan yang hak itu, nggak boleh disembunyikan sama sekali. Dan yang harus sampaikan para dai pertama kali tentang tauhid kepada Allah dan menjauhkan syirik. Melaksanakan sunnah menjauhkan beda itu amanah dia harus sampaikan, nggak boleh disembunyikan. Maka banyak orang-orang yang khianat termasuk dai dan juga ulama dia tahu kebenaran bahwa ini haram tapi dia fatwakan tentang halal. Ini khianat. Makanya adabnya pedih seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 ayat 160. Dan dulu ya surah Al-Baqarah ayat 159 ayat 160 tentang orang-orang yang khianat, dia tidak menyampaikan kebenaran kepada umat. Selanjutnya, Nabi berusaha untuk membersihkan hati manusia dari sikap takabur, sombong pada tawadhu. Takabur, sombong. Ini harus bersihkan dari kita sedikit aja ada di hati manusia takabur, sombong, kibir, dia nggak akan masuk surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang dari oleh Imam Muslim, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebilah darah dari kesombongan. Sampai pertanyaan Rasulullah, Apakah kami berpakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, termasuk sombong? Kata Nabi, yang dikatakan sombong al-kibru batarul haq wa qabdun nas. Yang dikatakan sombong itu batarul hak menolak kebenaran. Wa qabdun dan melecehkan manusia, meremehkan manusia, menghinakan manusia. Sampaikan kebenaran dia nggak mau terima. Dilecehkan. Ini sombong. Ya, seorang muslim dia tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki, apakah ilmu, apakah harta, apakah kedudukan, jabatan, enggak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Maka jangan kita bangga dengan ilmu kita, jangan bangga dengan jabatan kita, jangan bangga dengan harta kita, jangan bangga dengan kedudukan kita. Semua dunia enggak ada artinya apa-apa. Dunia ini semuanya sudah saya katakan berkali-kali lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan ada di buku ini saya jelaskan tentang orang yang tamak pada dunia dan akibatnya dari tamak pada dunia ada di buku ini. Karena itu kalau fiddin, Allah, tidak boleh kita sombong. Dan tinggalkan itu, Kita harus tawabu. Kita rendah hati kepada sama kaum mukminin. Apapun jabatan kita. Kesombongan tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan itu jelas dosa besar. Kibir termasuk dosa besar. Dan Allah tidak mau disaingi dengan makhluknya. Bab sombong itu milik Allah. Serendangnya Allah. al kibria uridai kata Allah. Kibria, kesombongan itu adalah serendangku. Barang siapa yang melawan aku azabtu, faman nazani azabtu. Barang siapa yang melawan aku, maka aku akan azab, aku akan siksa tolong jangan di pintu dia masih luas atau maju jangan di pintu biar yang lain belakangan bisa agak maju aja atau pindah jangan di pintu ah, ah jangan pintu saya lanjutkan jadi sombong ini berbahaya buat orang itu dan kotor hatinya jelek hatinya. Makanya itu harus berusaha bagaimana membersihkan hati dari sifat kibir, sombong. Jadi Nabi mengajak umat ini kepada tawadu, merendah hati. Dan orang yang tawadu akan ditinggikan derajatnya Allah. Wa ma tawadu illa rafa'ahu Allah. Kata Nabi. Dan tidaklah seorang yang tawadu karena Allah angkat derajatnya. Bukan dihina. Kemudian Nabi juga membersihkan hati manusia dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang tadinya orang-orang kafir itu mereka dengan kesyirikan dan segala macam Nabi masukkan mereka, ajak mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian sahabat diingatkan oleh Nabi untuk berakhlak dengan yang mulia. Sejak di Mekah, Nabi sudah mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Maka dakwah ini dakwah ahlu sunnah, dakwah salaf ini mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Akhlak dalam kita menuntut ilmu, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada anak, akhlak kepada sanak kerabat, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kaum muslimin, akhlak kepada guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita akhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita, akhlak kepada anak kecil. Itu diajarkan oleh Islam lengkap semuanya. Akhlak itu lengkap. Dan saya jelaskan di buku tentang adab akhlak penuntut ilmu. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Saya jelaskan bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu itu gimana sih? Terutama juga untuk para dai, para ustaz. Gimana akhlaknya dan adabnya? Diajarkan lengkap dalam Islam ini. Karena itu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia akhlak itu diajarkan dalam Islam. Karena itu Nabi SAW dipuji oleh Allah dengan akhlak yang mulia. Wa kala ala khulukin azim. Punya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Akhlak kita. Tunjukkan akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita harus baik. Perkataan kita beda dengan perkataan dengan teman, dengan rekan sekerja, dengan orang lain. Kita mengatakan kalimat biasa, orang tua, kaulan kerima. perkataan yang mulia. Jangan sampai menyinggung perasaan orang tua. Kalimat yang mulia kepada orang tua. Kita juga berkata yang baik kepada istri beda dengan berkata kepada orang lain. Kadang-kadang orang kepada orang lain dia berkata lemah lembut kepada istrinya kata yang kasar. Akhlak kepada istri, akhlak yang mulia. Kepada anak gitu, kepada yang lebih tua, kepada sanak kerabat, kepada tetangga akhlak itu di mana? Tunjukkan. Kemudian juga akhlak kepada guru yang mengajarkan kebaikan akhlak itu mulia. Karena kita harus membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Dan yang lainnya diajarkan lengkap dalam Islam ini. Nah, kadang-kadang juga orang merasa karena dia punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, kadang-kadang guru itu nggak dianggap apa-apa. Dilecehkan guru itu. Dihinakan, nggak boleh. Hormati guru itu yang telah mengajarkan kebaikan. Allah berfirman hal oleh ihsan illal tidak ada berasal kebaikan kecuali kebaikan. Ilmu dengan harta jauh bedanya. Ini kalau kita bicara soal menuntut ilmu, kita belum masuk ini tentang menuntut ilmu, tentang adab sekarang belum masuk ini masih mukadimah semuanya ya kalau ditulis mukadimah Ibnu Khaldun segini tebalnya mukadimah Ibnu Khaldun jadi tentang masalah ada itu dijaga dalam Islam guru mengajarkan kebaikan dengan harta jauh bedanya antara ilmu dengan harta Ibnu Qayyim menyebutkan 30 perbedaan antara ilmu dengan harta ilmu membawa dia ke surga harta membawa dia ke neraka Ilmu warisannya para nabi, harta warisannya para raja. Semakin dia tambah ilmunya, semakin tawadu, semakin banyak orang hartanya semakin sombong dan melewati batas. Waktu di sana biasa berteman, salam segala macam. Begitu udah banyak harta, mulai bergaya. Baik membawa kepada tugian Perkara ulama ini. Jadi ilmu membawa pada tawadu, harta membawa pada kesombongan. Dan melewati batas. Kemudian ilmu itu akan membawa orang kepada eh, akan menjaga orang. Ilmu semakin banyak ilmu seorang akan terjaga dia dengan ilmunya. Tapi beda orang yang banyak harta, bingung dia menjaga hartanya. Ditaruh di mana nih hartanya udah banyak benar tuh. Kalau ilmu semakin banyak ilmunya dijaga dia, jadi Ditunjuki dengan ilmunya itu ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh. Dibimbing dia dengan ilmu yang dia tuntut. Tapi harta tidak. Justru semakin banyak semakin bingung dia. Semakin banyaknya. Lebih banyak lagi perbedaannya yang disebutkan oleh Imam Qayyim. Sebagian saya sebutkan dalam buku Menuntut Ilmu Jalan di Surga dan juga dalam buku saya eh, tentang masalah harta itu dalam prinsip dasar Islam. Prinsip dasar Islam. Jadi nah bidin, azakumullah kita kembali. Jadi tentang masalah menghormati adab akhlak ini, ini harus dijaga. Kepada guru yang mengajarkan kebaikan itu jaga. Ilmu yang disampaikan itu lebih berharga dari apapun juga. Manfaat, manfaat buat dia, manfaat buat istrinya, manfaat buat anaknya, dan juga dia terus dapat ganjaran dengan ilmu yang disampaikan. Nah, ilmu gak bisa dibahas sama apapun juga. Ilmu ini dia lebih mulia dari apapun yang ada. Kemudian Islam juga dan Rasulullah juga mengajarkan membersihkan hati manusia yang tadinya mereka saling benci membenci, saling menjauhi, saling memutuskan hubungan, maka dianjurkan Rasulullah untuk saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, menyambung silaturahmi. Maka dalam Islam dianjurkan kita untuk silaturahmi. Tidak boleh sama sekali memutuskan silaturahmi, tidak boleh. Tidak boleh. Silaturahim itu yang hubungan darah dengan kita hubungan nasab dengan kita. Saudara, kakak, adik, keponakan, paman, misanan, sepupu kita, itu nggak boleh putus. Meskipun dia berbuat jelek kepada kita, berbuat jahat kepada kita, nggak boleh putus hubungan dengan mereka, tidak boleh. Nabi ancam dengan masuk neraka dan tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati' kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Meskipun dia berbuat maksiat, meskipun dia berbuat bid'ah atau dia mencela kita, mencaci maki kita, sabar, sambung silaturahmi kepada mereka. Bahkan kata Nabi SAW, ketika ada kadang juga yang mencela kita dari famili kita, itu orang-orang yang mereka ini nggak mampu miskin. Nah dalam kondisi itu, apakah kita tahan harta kita untuk mereka tidak? Bahkan kata Nabi, afdolus sadaqah ala dirrahimil kashif. Kata Nabi, Abdul sadaqah, Sadaqah yang paling utama kepada sanak kerabat yang memendam permusuhan dengan kita." Itu sadaqah yang baik. Dia mencela kita, mencaci maki kita, mengusui kita, banyakin sadaqah pada orang itu. Kalau dia orang yang mampu, bagaimana? Ya berikan hadiah. Orang yang mampu, orang yang kaya, kita nggak boleh kasih sedekah, tapi hadiah boleh. Hadiah. Kata Nabi tahadu, Tahadu dalam kalian sering memberikan hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Jadi ini diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Sekarang kita bahas tentang pentingnya masalah pembersihan hati manusia ini. Allah sampai berfirman, bersumpah dengan makhluknya untuk membersihkan hati ini. Antum lihat dalam surah Wasyams والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Sumpah ini ada jawabnya. Wa sumpah kemudian dijawab dengan tentang hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba bersumpah dengan makhluknya. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Karena semua milik Allah. Tapi manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tidak boleh. Perhatikan. Allah bersumpah dengan makhluknya boleh dengan wasyamsi, walaili, wal asri dan yang lainnya boleh. Wal fajri. Tapi makhluk nggak boleh bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Umayyah bersumpah demi matahari nggak boleh. Demi arus, demi Nabi Muhammad SAW, demi Ka'bah tidak boleh. Kata Nabi SAW, man halafa bi lai faqad asyraf, faqad kafara atau asyraf. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kufur atau dia telah berbuat syirik. Tidak boleh. Kita harus bersumpah demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Tidak boleh. Tapi nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita perhatikan di ayat ini Allah bersumpah dengan makhluknya. Setelah Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan matahari, dengan bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa. Kemudian Allah menyebutkan bahwa manusia ini diberikan jalan, diberikan ilham ke hatinya yang baik dengan yang yang buruk dengan yang baik. Yang buruk dengan takwa. Kemudian Allah berfirman, "Qad aflaha man zakah. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa dia bersihkan hatinya? Dengan apa dia bersihkan jiwanya? Dengan takwa kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotori hatinya dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Ini Allah bersumpah. Bersumpah dengan makhluk untuk apa? Untuk memperhatikan jiwa ini. Mereka hati. Menunjukkan bahwa masalah hati masalah penting dalam kehidupan ini. Kalau hati ini baik akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati ini jelek jelek seluruh tubuhnya. Karena itu ya, ikhwan bidin, azakumullah. Bahwa nanti yang akan selamat di hari kiamat itu yaitu orang-orang yang hatinya selamat. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Asy-Syu'ara. melihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yawma yub'atsun لا la مال ولا بنون إلا illa man الله بقلب سليم Dan janganlah engkau menghinakan aku ya Allah di hari dibangkitkan pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi masalah hati ini masalah yang penting. Dan hati ini sebagai raja, anggota tubuh ini sebagai pasukannya. Kalau raja ini baik, baik seluruh pasukannya. Tapi raja yang jelek-jelek pasukan. Makanya kalau kita perhatikan tentang syariat, amal hati ini pokok. Anda melihat di halaman 19 dan halaman 20 penjelasan al-Imam Ibn Qayyim. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah Anda melihat di buku Tazkiyat Nufus di halaman 19 وَمَنْ syariat fi فِي wa وَمَوَارِدِهَا علم أن ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan yang bukankah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik tergantung kepada hatinya? Oleh karena itu ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu dan lebih wajib di setiap waktu. Amalan hati. Sekarang orang sholat, ya sholat. Ada beberapa orang sholat. Itu satu sah atau dua sah. Beda-beda amal diterima oleh Allah tergantung daripada keikhlasannya, tergantung daripada kehusuannya. Jadi dilihat tentang hatinya, bagaimana hatinya dia. Dia khusyuk atau tidak? Dia ikhlas atau tidak? Maka amalan badan ini, eh, amalan hati menentukan. Orang banyak melakukan amalan soleh, tapi bagaimana hatinya? Diterima dan tidaknya tergantung kepada hatinya, ikhlas atau tidak dia melakukannya. Makanya ini amalan hati itu dikatakan oleh Imam Muqayyim, al amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Kalau dia tidak ada niat yang ikhlas, tidak ada manfaatnya amal itu. Maka semua amal tergantung dengan niat, tidak niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting dalam kita melakukan amal-amal soleh harus niatnya, niat yang benar. Kalau kita sebutkan tentang masalah pentingnya amal hati, bukan berarti bahwa amalan badan itu nggak penting. Jangan seperti kaum murjiah Murji'ah itu berpendapat bahwa yang penting hati dan lisan, amalan badan enggak tidak masuk dalam bagian daripada iman. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan bahwa amalan hati itu penting, amalan lisan dan juga amalan anggota badan. Karena amalan hati dibuktikan dengan amalan badan. Makanya definisi iman menurut ahlu sunnah yaitu iman itu i'tiqalun bil lisan wa i'tiqalun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah iman rasulna yaitu berkata dengan lisan meyakini dengan hati mengamalkan dengan anggota badan bertambah dalam ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat itu yang dikatakan dengan iman makanya amalan zahir tetap penting dalam Islam karena Allah melihat kepada hati dan aman. Jadi jangan kalau penjelasan Muqayyim ini dipahami dengan salah paham oleh sebagian orang. Sering orang menyebutkan sholat yang penting yang penting hati. Sampai di kalangan para wanita jilbab yang penting yang penting hatinya. Ya, jilbab wajib. Jilbab wajib, dia wajib pakai jilbab. Sampai kadang-kadang banyaklah masalah-masalah yang lain. Yang dikatakan yang penting itu adalah hati ya hati dan badan sebab Allah uh, sebab Nabi bersabda inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ila jisamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum Allah tidak melihat kepada bentuk rupa wajah kamu Allah tidak melihat kepada bentuk badan kamu tapi Allah melihat kepada hati dan amal hati dan amal jadi sering orang sebutkan seperti itu sampai kadang-kadang juga masalah jenggot ini tidak penting untuk mereka. Yang penting hati. Di jenggot yang suruh Rasulullah SAW untuk dipanjangkan. Rasul memerintahkan. Wa'ful liha, wa'arful liha. Dan banyak lagi ada yang lain. Kemudian, ikhwan fiddin, untuk membersihkan hati ini, ini membutuhkan perjuangan yang berat. Berat sekali. Perjuangan untuk membersihkan hati. Dan sekali-kali nggak boleh seorang, apakah dia orang yang sudah ngaji, nuntut ilmu, atau dia seorang dai atau ustadz, nggak boleh sekali-kali dia menganggap dirinya bersih atau suci. Tidak. Justru kita bahas buku ini dalam rangka kita sama-sama berusaha untuk membersihkan hati kita. Gak boleh ada sekali-kali orang mengatakan, ya hati kita baik. Dari mana? Dia mengatakan hatinya baik, ya dari mana? Gak ada yang tahu, kecuali Allah SWT. Makanya Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman Jangan kalian menganggap diri kalian bersih. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Makanya kita mengkaji tentang tazkiyatun nufus supaya kita berusaha bagaimana kita membersihkan hati kita. Bab ini berat. Membersihkan hati ini berat. Dan hati ikhwan bidin, azakumullah, ini macam-macam. Dibagi oleh Imam Muqayyim ada tiga. Yang pertama hati yang sehat Jadi hati itu dibagi oleh Imam Qayyim ada tiga, ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Jadi ada hati yang sehat, itu hati yang selamat. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya selamat, dia mengerjakan amal-amal taat, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia tidak mengharapkan sesuatu dari dunia. Dia menjauhkan ria, menjauhkan semua, dan dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hati yang selamat para mufassirin menjelaskan tentang tafsir ayat dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Itu di, dijelaskan pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu dijelaskan hati yang selamat itu yaitu hati yang beriman kepada Allah. Hati yang selamat yaitu hati yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia yakin bahwa tidak ilah yang berhak dibandingkan hanya Allah. Hati yang selamat, hati yang bersih dari syirik, hati yang selamat, hati yang bersih dari bid'ah. Kemudian Imam Nukhayy menjelaskan, jelaskan lagi oleh beliau, ini tadi penjelasan dari tafsir Ibnu Imam Nukhayy yang dikatakan qalbun salim, hati yang selamat. Alhamdulillah. Kata Imam Nukhayy rahimahullah, qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat dari menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala bahkan ia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ia ikhlas dalam dia berkehendak, dia cinta karena Allah, tawakal kepada Allah, taubat kepada Allah, takut kepada Allah, merendahkan diri karena Allah, mengharap karena Allah, semuanya semata-mata karena Allah. Dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila dia mencintai, mencintai karena Allah. Apabila dia membenci, membenci karena Allah. Apabila dia memberi, memberi karena Allah. Apabila dia mencegah, maka ia pun mencegah karena Allah. Ini orang yang sempurna imannya. Dengan dasar hadis Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Kata Nabi barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan mencegah karena Allah, maka imannya sempurna. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah dari sahabat Abu Umamah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam silsilah hadis sahih. Jadi ini hadis yang selamat semuanya dilakukan semata-mata karena Allah. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena manusia, tapi dia lakukan semuanya karena Allah SWT. Kemudian selanjutnya hati yang selamat ini hati yang mudah sekali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Memenuhi panggilan Allah cepat sekali. Diajak dia untuk kebaikan segera. Itu hati yang selamat. Kemudian yang antum harus perhatikan lagi kita berusaha untuk menjadi hati kita ini sehat dan selamat. Kita ingin berusaha bagaimana hati kita ini sehat dan selamat. Tapi godaannya banyak, cobaannya banyak. Karena setiap hari kata Nabi, hati manusia dimasuki oleh syubhat dan syahwat setiap hari. Bagaikan bagaikan tenunan sehelai tikar. Masuk syubhat dan syahwat itu dalam hati manusia. Sampai di antara mereka ada yang tidak bisa membedakan lagi yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. yang sahih Muslim. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Dan hati ini juga tidak terus berpegang teguh, enggak. Entah yang ke kanan, terkadang ke kiri, kadang-kadang ikut orang banyak, terkadang ikut pendapat ini. Enggak isi koma. Maka doa Nabi yang sering Nabi doa, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini kapan waktu kita baca? Boleh juga dibaca waktu sujud. Setelah kita baca dikir sujud. Ya ketika Nabi berdoa dan terus berdoa dengan ya muqallibal qulub sabit qalbi ya Allah yang membolak balikan hati tetapkan hati atas agamamu. Anas bertanya, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang kau bawa masih ada yang membuatmu khawatir atas kami. Maka Rasul bersabda, "Na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi illa yuqallibuha kaifa yasha. Iya, sesungguhnya hati itu berada di atas dua jari tangan Allah. Allah membolak-balikkan maka yang Allah kehendaki. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Jadi anda perhatikan, Allah membolak balikan hati manusia maka yang Allah kehendaki. Terkadang orang itu awalnya dia taat untuk ilmu, dia mungkin juga bukan hanya nutup ilmu dia mengamalkan ilmu dia berdakwah tapi karena faktor syahwat dan syubuhat berubah dia berubah kemudian tidak istiqomah lagi dan ini banyak yang terjadi bukan hanya juga dai bahkan juga terkena kepada ulama ketika terfitnah dengan harta atau terfitnah dengan syubuhat berubah dia nah, ini ada seperti ini kita berdoa kepada Allah agar tetapkan hati kita di atas manhaj yang halal yang kedua, hati yang mati. Ada tiga. Hati ada tiga macam. Ada hati yang selamat, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Kalau hati yang mati ini, ini semuanya dia berjalan di atas syahwatnya. Dia mengerjakan semua perkara yang dibenci dan muka Allah. Dia tidak peduli Allah itu redho atau tidak. Dia mengikuti syahwatnya. Kemudian ada yang ketiga hati yang sakit. Ini hati yang sakit. Hati yang padanya ada kehidupan. Sekaligus terdapat penyakit terkadang sadar, terkadang dia lalai. Ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat dia. Kadar kum. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Kadang-kadang kembali kepada Allah, kadang-kadang maksiat. Tergantung daya tarik dari dua yang ada dalam hati ini Kadang-kadang dia ikhlas, kadang-kadang dia tidak. Makanya daya tariknya luar biasa. Makanya disebutkan oleh Imam Muqayyim, hati yang ketiga ini, hati yang hidup tapi cacat. Iya. Hidup tapi cacat. Ia memiliki dua materi yang saling tarik menarik ketika ia memenangkan pertarungan maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan dan tawakal. Itulah materi kehidupan padanya. Dan terkadang dia ditarik oleh syahwatnya sehingga kuat sekali kesombongannya, kedengkiannya, ujub, cinta kedudukan, cinta harta dan juga membuat kerusakan dan berbuat maksiat. Ini hati yang sakit. Dan ciri-ciri ini saya sebutkan di sini di buku ini ada ciri-cirinya panjang tentang uh, eh, hati yang sehat dan hati yang sakit. Dan ini banyak sekali eh, contoh-contoh uh, kotornya hati. Ya orang yang sering marah itu juga masuknya syaitan untuk merusak hatinya. Kemudian dikuasai oleh hawa nafsu, dengki, iri, itu juga hati yang rusak, tamak kepada dunia. Itu juga termasuk yang merusak hati bakhil, pelit, kikir, itu juga merusak hati. Kemudian takut miskin. Ya, saya sebutkan di takut miskin juga termasuk yang merusak hati. Fanatik kepada mazhab termasuk yang merusak hati. Kemudian suudon dan yang lainnya. Dan ini semua pintu-pintu masuk syaitan. Kemudian ikhwan fillah, Tadi saya sebutkan bahwa hati ini ada dua. Ada yang putih, ada yang hitam materi. Yang bawa bukunya lihat di halaman 61. Nabi menyebutkan turadul fitan wal qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayu qalbin ushriba nuqita fi nuqtatun sauda وأي قلب أنكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه Kata Nabi, fitnah-fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya ini saya timbul bercak atau nokta hitam. Sedangkan hati yang mengingkarinya melakukan fitnah tersebut ini saya akan tetap putih cemerlang sehingga hati menjadi dua yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin tidak ada fitnah yang membahayakan selama di langit dan bumi. Adapun hati yang terkena bercak atau nokta hitam maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup bagaikan tungku yang terbalik tidak lagi mengenal yang maruf dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hati dimasuki oleh dua syubuhat dan syahwat. Syubuhat yaitu adanya fitnah pemahaman, ya fitnah syubhat ini fitnah pemahaman, aliran, golongan, keyakinan dan yang lainnya yang masuk ke dalam hati manusia merusak hatinya. Makanya antum ketika ada syubhat-syubhat yang berkaitan dengan dakwah salah, antum yang penting belajar, jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah itu. Kalau nggak akan rusak hati kita, akan mengikuti fitnah itu dan terus kita ikuti, rusak hati. Dan kalau sudah begitu keras nanti hati. Kalau sudah hati terkena fitnah, bukannya tambah lembut, hati tambah keras, tetap keras. Dinasihati nggak mau, diingatkan tidak mau. Dan yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang kasar dan kotor. Berbahaya, makanya jangan ikuti fitnah. Yang ada ini hati-hati. Untuk belajar dan belajar. Yang karena sering baca di internet, nah pengen tahu lah fitnah-fitnah yang ada. Baca terus baca, akhirnya termasuk fitnah. Dan rusak. Tugas antum belajar, belajar dan mengamalkan. Adapun terjadi ada khilaf dan terusak, nggak usah kita ikut. Nggak ada manfaatnya buat kita. Kita belajar. Ada syekh ini ribut dengan syekh ini, kau usah tahu, nggak ada manfaatnya buat kita. Belajar, oh, ini bagi kita. Kalau ikut terkena fitnah kita. Kalau sudah terkena fitnah, kita akan menjauh nanti dari jalan yang hak ini. Tambah keras. Banyak orang-orang yang sudah jalan siratul mustaqim, terkena fitnah, penyimpang Dan kadang-kadang dia menyangka bahwa dia ada kebenaran, benar dia ada kebatilan. Ini fitnah syahwat tentang aliran, pemahaman, keyakinan atau yang lainnya. Ini jalan yang kita tempuh ini benar. Al-Quran wa sunnah fahmi salah pegang dan gigit dengan geraham kita. Seperti yang tadi malam saya sampaikan. Tentang golongan yang selamat. Yang terpengaruh dengan fitnah yang ada. Yang kedua fitnah syahwat. Tentang harta, kedudukan, jabatan, fitnah wanita, fitnah anak, dan segala macam. Ini fitnah. ada. hati Dan kadang-kadang juga orang terkena fitnah-fitnah syahwat ini. Ya, dengan dia bermain-main, nonton, itu hati-hati. Mata ini tundukkan pandangan kata Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan juga demikian dalam Al-Quran, tundukkan pandangan. Kepada sahabat aja Allah menyuruh mereka untuk menundukkan pandangan, apalagi kita. Bukan malah nonton tiap hari. Ini merusak. Dengan tontonan ini, pikiran kita rusak, hati kita rusak, agama kita rusak. Dengan tontonan itu. Maka itu hati-hati. Yang saya sebutkan di buku ini ya banyak orang-orang yang dianggap hal biasa lah dengan nonton film acara-acara yang ada semuanya ber nggak beres ya perempuan terbuka aurat hatta iklan semua terbuka aurat hatta berita terbuka aurat dan yang lain tambah lagi dengan Facebook tambah lagi dengan yang lain terus akhirnya ngobrol dengan wanita rusak fitnah sampai sholat juga tidak khusyuk ibadah nggak khusyuk rusak hatinya. Maka kita jaga hati kita. Jangan kita anggap bahwa kita kuat insya Allah bisa tidak. Manusia lemah, lemah dan lemah manusia. baik Makanya fitnah syahwat itu hati-hati. Banyak juga orang yang sering memandang perempuan, membaca majalah porno, gambar-gambar, membuka aurat, menonton film cabul dan segala macam. Rusak rusak. Agama juga rusak, ilmunya juga rusak. Bab mata ini juga berzina kata Nabi. Fazinal ainaini an-nazar kata Nabi. Dua mata ini berzina dan zinanya dengan memandang. Zina mata dengan memandang. Merusak. Makanya jaga pandangan kita jaga. Allah memerintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu wujuhahum. Dzalika azkalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakan kepada orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Yang demikian lebih baik lebih bersih dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan fitnah wanita fitnah yang besar, fitnah harta fitnah yang besar, fitnah wanita fitnah yang besar. Fitnah wanita kata Nabi, matarak tuba di fitnah tanhia aldar 'ala rijali minat nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Ini hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain yang bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap um, um, umat ini ada fitnahnya dan fitnah umat itu masalah harta. Masalah harta orang bisa rusak agamanya. Masalah harta bisa rusak hatinya. Masalah harta dia bisa rusak kehormatannya. Dan masalah harta bisa merusak ilmunya seseorang. Yang tadi berilmu karena cinta pada harta rusak ilmunya. Makanya ada ini dunia bahaya. Maka Nabi menyebutkan tentang dunia dan wanita ini indah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim kata Nabi, "Inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini manis, kata Nabi. Hijau dan indah. Dan Allah memberikan amanah kepada kalian untuk memakmurkan dunia ini. Dan bagaimana kalian beramal kata Allah. Kata Nabi SAW, bagaimana kalian beramal? Allah akan lihat kalian beramal. Bagaimana kalian beramal dan ini. Maka hati-hati kata Nabi. Fatakun dunia, wataku nisa. Dua. Hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada wanita. Ini fitnah. Hadisnya sahih dan muslim. Jadi apa yang penting fiddin, Allah kita berusaha untuk menjaga hati kita bagaimana kita membersihkan dari berbagai macam fitnah, syahwat, dan syubuhat agar hati kita ini bersih dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dalam keadaan selamat karena kita lahir dalam keadaan putih putih bersih nggak bawa dosa kita lahir maka Allah mengendaki kita kembali pun dalam keadaan hati kita selamat makanya orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan berbagai macam segala macam pelanggaran dibersihkan dulu dibersihkan dalam neraka baru boleh masuk surga. Selama dia masih ada seberat darah iman. Tapi kalau dia kafir kekal dalam neraka selama lamanya. Dibersihkan dulu. Karena lahir dalam keadaan bersih, putih, maka kembali pun kepada Allah dalam keadaan selamat. itu saja yang perlu saya sampaikan perlu untuk diselesaikan panjang ini. Ya, perlu dua kali atau tiga kali majelis lagi. Jadi penting. Makanya di awal mukadimah saya jelaskan tentang penuntut-penuntut ilmu ini pembahasan nomor satu zikir nafas. Ya sampai sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas yang mau tanyakan silahkan. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. berapa pertanyaan yang masuk uh, yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak wallahu a'lam besok Bagaimana kalau kami kerja di satu tempat untuk mencari ketenangan, rasa aman, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat atau tugas dari negara boleh atau tidak boleh. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Yang penting dia niat ikhlas karena Allah Subhanahu taala. Jadi dia ingin hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik keadaannya boleh aja. Dan dalam hubungan dia dia harus menjaga hatinya dan juga menjaga amalnya. Banyak tertawa membuat hati ini menjadi mati. Apa maksudnya? Apakah manhaj salaf ini melarang orang tertawa? Tertawa boleh yang nggak boleh itu dia banyak tertawa dan setiap saat selalu tertawa itu akan merusak hati. Bab Nabi menyebutkan bukan soal ketawanya, tapi banyak tertawa. Kata Nabi, fakinna inna kathrata dhahki tumitul qalb." Kata Nabi. Nabi melarang. Janganlah kamu banyak tertawa kata Nabi. Nabi yang bersabda demikian karena banyak tertawa akan mematikan hati banyak tertawa mematikan hati. Maka itu perhatikan, tertawa boleh bukan Seperti marah juga kalau untuk masalah maslahat dia marah karena ada pelanggaran syariat boleh. Tapi kalau dia setiap waktu dalam masalah kecil aja marah, marah nggak boleh. Maka Nabi nasihat seorang sahabat datang tahdab. Jangan kamu marah. Jadi juga tentang masalah tertawa boleh. Tapi dilihat ada orang yang kadang-kadang Masalah-masalah yang tidak lucu dia ketawa. Masalah ini ketawa. Bahkan kadang dalam ceramahnya isinya cuma ketawa aja. Apa umat manfaat dari itu? Yang disampaikan dari Corona Sunnah dengan serius. Karena Nabi bagaimana Nabi menyampaikan dengan serius ketika menyampaikan wahyu. Nah, ada orang menyampaikan dengan tertawa. Tidak boleh. Dia menyampaikan, menyampaikan wahyu dengan serius. Antum lihat Nabi sampai di atas onta, hampir jatuh ketika turunnya wahyu. Kok kita menyampaikannya dengan tertawa? Harus serius menyampaikan ilmu harus serius, bukannya dengan tertawa. Banyak, banyak juga orang yang terlalu gampang tertawa dan kadang sengaja buat majelis yang isinya mau ketawa ya terbahak-bahak. Gak ada manfaat sama sekali majelis itu. Pokoknya kajian yang antum hadir, antum lihat guru yang mengajarkan itu pertama akidahnya selamat. Akidahnya dulu. Selamat. Quran dan sunnah apa misal betul keyakinan tentang iman kepada Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat betul dia lurus. Yang kedua, selamat manhajnya. Dalam dia berakidah, dalam dia beragama, dalam dia beribadah dan segala macam, itu selamat manhajnya lurus. Yang ketiga, selamat amalnya dari perbuatan bid'ah bid'ah. Jadi selamatul mu'taqad, selamatul manhaj, wa selamatul amal. Tiga Dan saya sebutkan dalam buku Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah. Ketika bicara soal dakwah, saya sebutkan di bagian-bagian akhir di buku Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah bagaimana kriteria dai itu. Dai itu yang boleh kita belajar harus akidahnya benar. Yang kedua manhajnya benar, yang ketiga amalnya benar. Kenapa? Karena Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan Inna hadal ilma dinun Fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Kita mau belajar ini agama. Yang kita belajar Quran dan Sunnah. Ini agama. Maka kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Iya. Kamu belajar kepada siapa? Akhidahnya benar atau tidak? Manhajnya benar atau tidak? Sholatnya benar atau tidak? Lihat. Jangan sembarang orang yang belajar. Jangan karena kuat karena orang itu dia pakai gamis, pakai sorban, gak ada jenggotnya sedikit, kalau kita belajar. Lihat, tokoh sufi juga jenggotnya panjang. Ahlul bidah juga jenggotnya panjang. Bukan itu kita lihat bagaimana akidahnya dulu. Ibadahnya gimana, manhajnya gimana, itu harus lihat. Karena merintahkan siapa? Para ulama salaf seperti itu. Sampai dulu ada orang mau belajar kepada seorang, lihat dulu Bagaimana dia akhlaknya? Bagaimana dia hidupnya? Bagaimana dia sholatnya? Sampai seperti itu. Jadi mau belajar dengan orang itu lihat dulu bagaimana dia kehidupannya. Jangan langsung belajar. Sampai disebutkan dalam sunnah dari ini sampai orang melihat bagaimana dia sholat. Benar apa enggak sholat lima waktunya, berjamaahnya, kaifiat sholatnya dan mulai takbir sampai salam benar atau tidak. Kemudian akidahnya bagaimana dalam dia ceramah akidahnya yang dibawakan benar atau tidak. Sampai seperti itu dicari guru yang betul-betul dia baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan dalam kita belajar. Sebab itu guru yang membimbing kita tujuannya untuk membawa kita ke banyak jalan selamat. Jangan sampai kita dibawa ke jalan yang binasa. Jangan. Bagaimana kita menyiasati hati perasaan agar tetap tenang dan siap dan bahagia ketika mengingat akan dekatnya kematian. Ya memang kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering dan banyak mengingat kematian. Diperintah Rasulullah kata Nabi akhiru zikra hadhi min Dalam kalian banyak mengingat pemotong kelezatan jadi mati. Kita ini semua pasti mati. Pasti Kematian itu pasti kita pasti akan ditanya di kubur. Kita akan pasti dikuburkan di padang mahsyar <clears throat> dan kita akan melewati sirat semuanya. Pasti, semuanya pasti Maka kalau itu kepastian, maka kita harus banyak mengingat kepada mati. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Kata Nabi SAW, dunia bid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya kata Nabi, Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan dan dalam kamu hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Kita pasti mati. dengan kita ingat mati, kita nggak tamak kepada dunia, nggak cinta kepada dunia. Tidak juga terlalu senang, terlalu gembira dengan apa yang kita peroleh dan tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput bagi kita. Kita tidak akan dengki atau iri kepada orang karena kita pasti akan mati. Itu banyak manfaatnya dengan kita ingat mati. Orang akan tenang dengan banyak ingat mati. Apa yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita kalau kita meninggal dunia. Ahli waris. Maka apa yang ada bagi kita sekarang ini yang bisa kita lakukan buat berjuang untuk Islam, kita sadaqah bagi amal jariah kita. Kita intak buat amal jariah kita. Kita membantu kaum muslimin, kita menolong orang susah. Itu merupakan amal-amal yang terbaik. Makanya para sahabat dan mereka lepas tangannya, lepas tangannya karena dia yakin apa yang Allah ganti lebih baik. Tidak bakhil, nggak akan bertemu kata Nabi di hati seorang mukmin antara iman dengan kebakhilan. Antara iman dengan kebakhilan. Dengan kita ingat mati, kita banyak sedekah. Dengan banyak sedekah hati kita tenang, antum merasakan. Kalau antum banyak sedekah, banyak infak, terasa hati itu tenang, puas. Puas. Antum ini ibadat, seperti antum mau baca Quran, habis baca Quran terasa tenang. Antum puasa, Ramadan, antum puasa, baca Quran, terawih, selesai ada kepuasan hati dan ketenangan hati. Begitu juga orang sadako, infak sadako, tenang hatinya, terbuka dan lapang dadanya. Maka Nabi mengumpamakan orang mukmin, ya, orang muslim yang sedekah dengan yang tidak, beda. Orang yang banyak sedekah seperti dia pakai baju besi, semakin dia sedekah semakin longgar dan lapang dadanya. Dan tenang dia hidupnya. Beda dengan orang yang bakhil pelit, maka baju besi itu semakin merapat, semakin merapat dan semakin sesak nafasnya di diri. Ini perempuan perumpamaan dari Rasulullah, permisalan dari Rasulullah Makanya kita dengan ingat mati itu hati itu akan tenang. Kita banyak melakukan amal-amal soleh, kita banyak sedekah, banyak berzikir dan yang lainnya. ada hadis menyebutkan menyuruh kita untuk minta fatwa kepada hati ya apabila apakah ini bagian dari hati yang selalu benar. Ini tentunya hati orang-orang yang lurus. Jadi Nabi menyebutkan kepada seorang sahabat, "Istafti qalbak." Tanyakan kepada hatimu. Meskipun orang memberikan fatwa, tapi dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud ya hati ini memang hati yang betul-betul dia baik. Dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah, dia menjauhkan maksiat, Nah hati ini bisa untuk ditanyakan tentang apa yang yang ada. Tanyakan kepada Ada permasalahan yang kita pelik, syubhat dan segala macam. Tanyakan pada hati. Tanyakan hati itu. Jadi hati yang tidak dikuasai oleh syahwatnya. Bolehkah uang zakat disalurkan untuk pembangunan masjid dan pesantren? untuk pembangunan masjid dan pesantren. Nggak boleh dari uang zakat. Nggak boleh dari uang zakat. Zakat itu udah ada mustahiknya yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. 8 plus 6. Dan di situ tidak ada yang namanya pembangunan masjid. Nggak ada yang namanya pesantren tidak ada. Yang dimaksud dalam ayat itu fisabilillah wa fisabilillah maksudnya jihad di jalan Allah. kita pakai itu dari mana? Dari uang wakaf kita kita ada kita keluarkan dari kita niatkan sedekah sedekah jariah atau wakaf untuk masjid atau untuk pesantren tetap ngalir sampai kita meninggal dunia ngalir pahalanya tapi bukan dari uang zakat uang zakat kita paling hanya berapa kalau wakaf kita bisa ratusan juta zakat paling hanya 5 juta atau 10 juta dari uang zakat itu tapi kalau dari wakaf kita bisa kita wakafkan 100 juta atau 200 juta lebih banyak Sedekah kadang-kadang bisa lebih banyak. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedekah dengan semua hartanya. Ya, sedekah itu bisa lebih banyak daripada uang uang zakat. Uang zakat tuh ada orang-orang yang sangat membutuhkan seperti orang-orang fakir, miskin, janda-janda, orang yang susah, orang yang terlindung. Di Indonesia tuh banyak sekali orang yang susah yang bisa kita kasihkan dalam uang zakat. Tapi untuk bangun masjid, wakaf dari kita, kita bisa bangun. Makanya orang-orang di sini di kapal atau di Saudi Arabia juga di Kuwait atau yang lainnya dia kalau membangun masjid satu wakaf dia satu utuh dari dia semuanya dan itu Allah akan bangunkan rumah di surga kata Nabi man bana lillahi masjidan walau kami bana Allah baitan fil jannah barang siapa yang membangun masjid meskipun kecil yang dinilai Allah maka Allah akan bangunkan rumah di surga ini yang riwayat Tabrani ada lagi yang riwayat Bukhari Man bana man dan lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Maka di sini orang ingin satu dia bangun. Satu. Berlomba-lomba untuk bangun masjid karena memang banyak hadisnya yang menyeru membangun masjid. Dan itu bukan dari uang zakat. Bukan dari uang zakat atau wakaf dari dia sebagai amal jariah. Kita bisa umpamanya untuk pesantren itu kita bisa zakat untuk guru-gurunya yang miskin. Misalnya ada guru-gurunya yang kaya, ada juga yang miskin. Arti maksud saya mampu gurunya itu. Ada yang miskin. Atau anak-anak yang memang dia memang nggak mampu. Yang memang si ustadznya mencarikan dana buat si anak ini yang belajar di pondok itu. Eh, boleh kita bantu. Tapi bukan buat pembangunan pesantrennya, buat anak-anak makan. Boleh. Karena mereka termasuk bisa masuk mereka pada miskin, mereka bisa masuk pada fakir, mereka juga masuk pada ibnu sabil. Karena mereka musafir. Pasalan, Pak. Bolehkah menyedekahkan, menyekolahkan anak di sekolah orang-orang kafir? Gak boleh. Atau negara Islam gak boleh. Itu dilarang oleh para ulama karena akan mempengaruhi dia, merusak dia. Merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak hatinya. Sekolahkan di sekolah kafir, kan sekolahkan di sekolah Islam. Meskipun nilainya rendah, tetap masuk akal Islam. Jadi anda perhatikan pendidikan anak antum itu. Ya saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.